kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. pada seri yang ke-19 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Nyai Kembang Hitam, Ana Sambayon sebagai Lastri, Edi Dosa sebagai Pegawan Agung, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. menceritakan Begawan Agung Sokayana bersama dengan muridnya Kinanti dan Burangrang berhasil menemukan Prabu Purbaya dan Cempaka yang dianggap sebagai kunci untuk membendung angkara murka dari siluman ular. Dan kemudian mereka naik ke atas puncak Gunung Mangun meninggalkan Kinanti dan Burangrang. Juga diceritakan Anting Wulan yang terluka parah berusaha untuk menjauhi, meninggalkan Lastri di muka gua kecil. Aku harus menjauhi tempat ini. Aku, aku harus dapat mengumpulkan kekuatanku untuk dapat membendung keangkara murkaan dari siluman ular itu. Aku bertanggung jawab atas keangkara murkaannya. Ya, aku bertanggung jawab. Aku pergi sejauh-jauhnya dari wilayah yang berbahaya ini. Kakak dengan susah payah berusaha menjauhi puncak Bukit Mangun. Sesekali tubuh wanita yang malang itu berkulingan, membentur batu, dan kemudian sambil menahan rasa sakit yang semakin menyengatnya, ia merangkak lagi sampai akhirnya. Alangkah pedihnya seluruh bagian tubuhku. Aku kira sudah cukup jauh dari puncak bukit Mangun tadi. Oh, aku sudah keluar dari wilayah siluman, wilayah seribu tombak, seperti yang dikatakan nenek Rangkis. Oh, aku, aku akan mencoba memulihkan kekuatanku di tempat ini. Hup. Anting Wulan terus memusatkan seluruh perhatiannya untuk menyembuhkan luka dalamnya. Perlahan-lahan rasa sakit di dadanya dan di bagian lain dari tubuhnya mulai berkurang dan menjelang sore hari berikutnya. Rasa sakitku sudah jauh berkurang. Tetapi aku tidak boleh bertindak gegabah. Aku harus mengembalikan seluruh kekuatanku seperti sedia kala. Hmm. Aku akan mencoba menggerakkan seluruh tenagaku. Kekuatanku belum mengalir dengan sempurna. Aku masih harus bersemedi, mengumpulkan kembali tenagaku dan melancarkan jalan darah yang merupakan juga jalan dari kekuatan hawa saktiku. Huh. Aku harus mengisi perutku dulu, baru kemudian bersemedi lagi. Aku masih mempunyai cukup waktu. Jika aku tidak salah itu, saat ini belum lebih dari hari ke-34. Untuk mengisi perutnya yang kosong, kembali Anting Wulan melanjutkan usahanya untuk melancarkan jalan darahnya, mengumpulkan bagian-bagian lain dari kekuatannya yang telah hilang. Dan keesokan harinya menjelang sore hari. segarnya rasa diriku. Hmm, hari sudah sore. Aku tidak boleh membuang-buang waktu lagi. Ini adalah hari ke-35. Saat ini juga, sebelum hari menjadi gelap. Hup! iblis itu sudah mempengaruhinya. Nah, itu dia. Ada sekitar delapan tombak di hadapannya bangkit. Tetapi dada anting wulan serasa berdentang ketika melihat kedua mata pembantu utamanya itu terpejam. Lastri yang kini telah tegak berdiri kelihatan bergetar tubuhnya dan tiba-tiba saja terdengar suara menyeramkan, suara yang dalam yang seakan datang dari alam lain. ular. Tubuh Lastri, pembantu utamaku, penuh dengan sisik. Oh, betapa menyeramkannya. Ah, kau sudah terlalu jauh mengganggu aku, Wulan. Karena itu, kau harus menerima ganjaranmu. Hi! Ah, ah! akan mengeluarkan aji banyu cakrabuanaku tingkat kedua. Merasakan serangan dari Lastri yang telah kerasukan kekuatan dari nenek Ranggi Siluman Ular, Anting Wulan tidak lagi bermain-main. Ia segera menggelarkan Aji Banyu Cakra tingkatan kedua. Untuk beberapa saat, serangan-serangan maut dari Lastri dapat dibendungnya. Dan Anting Wulan yang juga kita kenal dengan nama Nyai Kembang Hitam mulai berusaha menekan Lastri lawannya. Pertempuran semakin lama semakin bergeser menjauhi gua kecil itu. Sedikit demi sedikit, keduanya mulai turun hingga ke sebuah tebing yang cukup curam. Dan setiba di tepi tebing, keseimbangan pertempuran pun mulai berubah. Anting bulan kembali mulai digoyahkan pertahanannya. Serangan kilat dari siluman Merapi melalui tangan dan kaki Lasri semakin menekannya sampai akhirnya. Ah! Beberapa saat setelah berhasil melemparkan anting bulan, Lastri melayang kembali naik ke atas Gunung Mangun. Dan ia kemudian kembali duduk bersila melanjutkan semedinya yang telah terganggu. Hati-hatilah Tuan. Ah, suasana di sekitar tempat ini dipenuhi dengan hawa siluman. Ya, Kek. Saya merasakan hawa di sini agak menghangat. Hawa siluman. Hawa kotor ini tidak ada bedanya ketika kita naik ke lereng Merapi beberapa tahun yang lalu. Awas, kita akan mendapat rintangan. Awas! Oh, Kanda, lihatlah, bukankah itu adalah ular seperti yang dahulu kita jumpai di lereng Merapi. Ular raksasa itu adalah merupakan bagian dari diri Nenek Ranggis. Ya, kalian benar. Jika kekuatan siluman itu masih terpusat pada Nyai Kembang Hitam, tentu ular itu tidaklah terlalu mengkhawatirkan. Ah, kelihatannya memang demikian. Marilah kita teruskan, Tuan Purbaya. Pegawan Agung Sokayana maju sambil merapal mantra. Sementara itu Prabu Purbaya dan Cempaka melangkah di sampingnya tanpa gentar sedikit pun. Melihat kenyataan itu, Pegawan Agung Sokayana menjadi semakin yakin dengan dua orang muda itu. benar-benar sepasang tokoh pilihan. Sedikit pun tidak nampak kegentaran di wajah mereka. Dan rupanya Nenek Ranggis memang merupakan lawan lama mereka. Kita harus segera sampai ke sana, Kanda. Kelemahan ular raksasa itu justru semakin mengkhawatirkanku. Benar, Tuan. Kekuatan Nenek Ranggis sepenuhnya kini dalam persiapan puncak. Persiapan akhir untuk menyatukan rohnya ke dalam tubuh wanita itu. Iya, dan itu merupakan suatu bentuk kelahiran kembali dari siluman angkara murka Gunung Merapi. Lihat, itu dia wanitanya. Pada saat itu, angkasa senja yang memerah mulai diselaputi bayang-bayang hitam dari sang dewa malam. Sepasang mata Prabu Purbaya yang tajam menyadari bahwa yang berada di hadapannya bukanlah Nyai Kembang Hitam atau Anting Wulan. Tunggu, wanita itu bukanlah Bibi Wulan, bukan Nyai Kembang Hitam. Oh, iya, kau benar Kanda. Oh iya iya, iya. mungkin bukan dia. Orang yang kita cari pasti ada di dalam gua itu dan wanita itu adalah pembantunya. Mari kita dekati. Hai kembang hitam, keluarlah. Ini aku datang kembali. Teriakan Begawan Agung Sukayana yang memecah kesunyian suasana di puncak bukit Gunung Mangun ini menusuk telinga Lastri yang tengah tenggelam dalam semedinya. Segera saja mata wanita itu terbuka lebar-lebar dan kembali terdengar suara aneh yang menyeramkan pakaikan babi mengoroh. Kanda, tubuhnya bersisik. Oh, yang jagat Dewa Betara. Siapakah wanita ini, Dinda? Dan di manakah Bibi Wulan? Seorang lagi ada di dalam. Dia pastilah orang yang Tuan cari. Apakah mungkin Nenek Ranggis menjelma ke dalam tubuh dua orang, Kek? Oh, tidak. Tidak mungkin, Tuan. Oh, kita akan menyelidikinya. <laughs> Ah, Siapakah engkau ini sesungguhnya? Di manakah Bibi Anting Bulan berada? Nyai Kemang Hitam. <laughs> Wanita bodoh pergi jauh. Pergi meninggalkan tempat ini. Sekarang pergilah Tinggalkan tempat ini dan jangan ganggu aku. Siluman ular jahat. Siapakah kini yang kau ganggu? Tubuh siapakah yang kini kau gunakan untuk mengumbar angkara murkamu? Pergilah, pergilah. Aku tidak mempunyai waktu untuk berbincang-bincang denganmu. Aku justru tidak akan pergi sebelum engkau keluar dari tubuh wanita itu. Iya. telah kerasukan ruh nenek Ranggis melompat tinggi sambil mengeluarkan lengking yang sangat menyeramkan dan melancarkan serangan yang sangat hebat ke arah Cempaka dan Prabu Purbaya. Awas Dinda! Luar biasa sekali kekuatan wanita ini. Agaknya saat ini berhadapan dengan kekuatan siluman merapi. Indah! pusaka itu. Aku akan menahan serangan siluman ini saat. Prabu Purbaya terlempar ke arah semak-semak. Melihat hal tersebut, Pegawan Sukayana melompat dan berusaha melindungi Prabu Purbaya tetapi belum lagi serangan Lasmi datang, terdengar suara cempaka yang disusul oleh hawa dingin yang teramat sangat melanda arena tersebut. harus mengeluarkan kujang pusakaku. Melihat Cempaka yang juga belum berhasil mendesak Lastri dengan warangka pusakanya, Prabu Purbaya segera saja mengeluarkan kujang cakrabuana. Begawan Agung Sokayana terkejut ketika mendengar suara menggelegar dan melihat munculnya sebuah pusaka yang bersinar kebiru-biruan yang memancarkan hawa dingin dengan tiba-tiba saja di tangan Prabu Purbaya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, Ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.